Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada pembahasan pertama. Sebagaimana disebutkan mu'alif rahimahullah al mawdiul awal qissatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر Bahasan pertama yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam kitab ini dari sirah Rasulullah SAW adalah kisah turunnya wahyu yaitu awal wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui bahwa ayat-ayat yang pertama turun kepada Rasulullah ayat-ayat Naam yang awal-awal dari surat apa? Yang awal pertama turun kepada Rasulullah. Surat Naam Al-Alaq. Awal-awal turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Ini adalah ayat-ayat yang awal pertama turun kepada Rasulullah dan berkata para ulama fanubbi'a maka beliau dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala bihadhil ayat dengan ayat-ayat awal dari surat Al-Alaq ini. Kemudian adapun ayat-ayat yang awal turun kepada Rasulullah dari sisi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai menyampaikan risalah adalah ayat-ayat apa? Surat apa? Al-Mudaththir. Maka para ulama mengatakan ursila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabil Mudathir bahwa beliau dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala mulai diutus, mulai diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada manusia, mendakwahi mereka dengan turunnya ayat-ayat awal dari surat Al-Mudathir. Jadi kalau disebut Al-Mudathir atau awal-awal ayat dari surat Al-Mudathir ini yang pertama turun kepada Rasulullah, na'am namun dinisbatkan kepada beliau dijadikan sebagai apa? Rasul. Adapun ayat-ayat yang secara itlak, secara mutlak awatun kepada Rasul adalah surat apa? Al-Alaq. Namun ketika itu beliau belum diperintah untuk menyampaikan risalah, dakwah. Mu'alif rahimahullah menyebutkan bahwa dalam kisah turunnya ayat-ayat awal dari surat Al-Mudathir ini terdapat pelajaran yang berharga terkait dengan tauhid wal aqidah. Nah, kita telah membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala pada pertemuan yang sebelumnya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, beliau merasakan memikirkan keganjilan-keganjilan, hal-hal yang beliau ingkari yang terjadi pada siapa? kaumnya. Maka beliau pergi ke mana? Ke Gua hero Di Jabalun Nur. Nah, di sana beliau apa yang beliau lakukan di sana? Di gua tersebut. Hah? Nah, yang dilakukan beliau apa? Apakah melamun? Tentu tidak, beliau seorang yang mulia. Nah, tapi disebutkan para ulama bahwa beliau berangkat ke gua tersebut adalah beribadah di sana dengan terus memikir karena beliau mengingkari apa yang terjadi pada apa? kaumnya dari kesyirikan yang terjadi pada kaumnya mereka beribadah kepada berhala-berhala juga perbuatan-perbuatan maksiat dosa-dosa yang dilakukan manusia kaumnya ketika itu Rasulullah mengingkari. Rasulullah sama sekali tidak melakukan kebiasaan apa kaum yang jelek tersebut. Nah, berangkat ke gua tersebut. Nam bertafakur, bertadabur. Nah, memikirkan itu semua kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan siapa? Cacat ibadahnya. Millahnya Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Kemudian sampailah turun surat Al-Alaq. Awal-awal ayat pertama sampai kelima dari surat Al-Alaq turun kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau ketika itu tidak mampu apa? Membaca karena beliau seorang nabi yang ummi. Apa makna ummi? Ahsan, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, sampai akhirnya beliau Naam, dibimbing untuk mengucapkan ayat-ayat dari surat Al-Alaq tadi. Maka beliau pun pulang menuju istrinya yaitu siapa? Khadijah dan menyampaikan kepada Khadijah dalam keadaan ketika itu Rasulullah merasa apa? Apa yang dirasakan Rasulullah ketika itu? Takut, khawatir dengan kejadian luar biasa yang beliau alami. apa yang dilakukan oleh istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah setelah mendengar kisah beliau suaminya apa yang dilakukan Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah menghibur Rasulullah mengokohkan Rasulullah Nam, Beliau yaitu eh, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan la yukhzikallahu abadan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menghinakanmu Tidak akan merendahkanmu Kenapa Khadijah yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Hah? Ya Ah, sana Khadijah menghibur suaminya tadi dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah Allah merendahkan menghinakan beliau alaihi salatu wasalam dikarenakan beliau adalah seorang yang nah berakhlak yang baik. Disebutkan oleh Naam Khadijah istidlal dengan sifat-sifat Rasul yang baik bahwasanya engkau adalah seorang yang menyambung silaturahmi. Engkau adalah seorang yang sering menjamu tamu. Engkau adalah seorang yang nam sering nam menanggung beban penderitaan orang lain, meringankannya. Engkau adalah seorang yang memberikan, membantu kepada orang-orang yang fakir dengan sifat-sifat yang baik. Khadijah beristidlah dengan sifat-sifat yang baik yang ada pada Rasulullah Khadijah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan beliau. Maka diambil ibrah dari kisah ini demikianlah sikap seorang istri yang salihah. Ketika tahu suaminya adalah seorang suami yang saleh. Suaminya yang nabar kalau fikum ingin terus berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala bukan dilemahkan tetapi apa? didorong, dikuatkan, dibantu. Nah, demikian. Nah, keluhuran sikap dan sifat dari Khadijah radhiyallahu anha ketika suaminya tadi merasa resah, gelisah, beliau tampil menenangkannya. Kemudian ternyata setelah itu turun lagi surat apa? Awal-awal dari surat Al mudathir kepada Rasulullah sallallahu Sallam dan dengan itulah beliau mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai memberikan apa? menyeru, mendakwahi manusia. Allah mengatakan kum fa'anzur, bangkitlah, berikanlah peringatan. Rasulullah SAW diperingatkan, eh, disuruh oleh Allah Subhanahu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulai memperingatkan kaumnya dari apa? Dari apa? dari dari kesyirikan. Sebagian disebutkan dalam ayat ini warujza fahjur. Arujza maknanya apa? Asnam, berhala-berhala, patung-patung. Fahjur ay utruk, tinggalkan. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaumnya supaya meninggalkan peribadahan kepada apa? berhala pada patung-patung sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ringan apa berat ini? Tugas ringan apa berat? Berat ini. Kebiasaan kaumnya sudah sekian lama dalam keadaan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka kalau dapat sudah punya berhala patung menemukan satu batu lagi atau sesuatu yang lebih menurut mereka bagus diganti lagi. Nah, sampai ketika tidak mendapatkan batu untuk mereka jadikan berhala, patung, kadang mereka tumpukan tanah, ya. Kemudian membuat juga dari nah mungkin gandum, roti dan sebagainya. Yang jelas mereka punya sesembahan-sesembahan yang banyak. Saking apa sudah nah betul-betul meresap keyakinan kesyirikan yang ada pada diri mereka. Dalam kondisi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kaumnya benar-benar ini tugas yang apa? berat. Maka Allah pun mengatakan dalam ayat-ayat tersebut di antara ayat-ayat surat Mudaththir tersebut wali rabbika fasbir. La budda minas sabr. Kata Syekh Shalih Fauzan Allah mesti harus ada apa? kesabaran. لأن المهمة ثقيلة جدا وطويلة تحتاج إلى الصبر karena tugas ini adalah berat dan panjang membutuhkan kepada sabar. Maka Allah menasihati kepada Rasulullah, "Wali rabbika asbir." Berat kita saja sekarang yang kondisinya sudah seperti ini masih merasakan apa? Berat yang luar biasa. Terasa kadang kita lebih banyak menahan lisan kita untuk memperingatkan saudara kita dalam keadaan saudara kita berada dalam enam hal-hal yang mengkhawatirkan dari segi akidah atau berada melakukan wasail-wasail kesyirikan. Tidak mampu kita berkata. Berat. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua namun kalau sampai kita membiarkan sampai tidak ada pengingkaran sedikit pun di dalam hati kita, berbahaya ini. Karena al-munkar, nam al-khata'u yunkar kata para ulama, kesalahan itu tetap harus diingkari walaupun selemah-lemahnya itu dengan apa? Bil dengan hati. Tidak ada lagi bentuk pengingkaran yang lebih lemah selain dengan apa? dengan hatinya, yaitu dia berlepas diri, dia meninggalkan perkara-perkara tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani din rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Berkata mu'alif rahimahullah. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا عرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة alal masakin wal ihsani ilaihim wa ghairi dhalik. Mualif mengatakan kalau engkau telah memahami bahwasanya mereka musyrikin Quraisy ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu melakukan banyak perkara. Ya arifuna annaha minat yang mereka memahami perkara-perkara tersebut Naam minal zulm. Termasuk kezaliman wal udwan. Naam perbuatan zalim, perbuatan melampaui batas, perbuatan dosa-dosa. Mereka melakukannya ketika itu. Seperti apa? Az-zina merebak di tengah-tengah musyrikin Quraisy ketika itu. Naam belum aklur riba. Maasi banyak di sana. Wa arafta dan kau pun telah mengetahui. Aydan dan kau pun telah mengetahui pula annahum bahwasanya mereka musyrikin Quraisy yaf'aluna syai'an minal ibadah mereka melakukan sesuatu dari ibadah, suatu dari bentuk ibadah yataqarrabuna biha ila Allah yang mereka taqarrub dengan ibadah tersebut kepada Allah seperti apa? Sebagian ibadah yang masih mereka lakukan al-hajj wal umrah. Mereka biasa melakukannya. Berhaji, berumrah. Wassadaqah 'alal masakin ma'ruf sampai di antara berhala mereka ada yang disebut dengan alat latta dengan ditasjid ta'nya alat latta ada dua kira'ah. ada Al-Latta tanpa tasjid. ada alat latta kalau ditasjid, nam yaitu simpai dari lat tayalutu yakni ini dimaksud adalah seseorang yang memiliki kebiasaan amalan soleh yang baik, yaitu biasa membuat menumbuk gandum untuk dibuat makanan bagi para hujaj, para jamaah haji. Ketika orang ini meninggal, dikuburkan maka mereka mendatangi kuburannya, nah, kemudian beribadah di kuburannya. Nah ini Allah berhala berupa apa? Kuburan orang so soleh. Ini berarti dari kisah ini kita memahami bahwa di antar kebiasaan kaum musyrikin Quraisy mereka itu biasa melakukan di antara ibadah selain haji dan umrah juga terbiasa melakukan sedekah kepada orang-orang miskin wal ihsan yang berbuat ihsan kepada mereka dan selain hal tersebut dari beberapa amalan-amalan baik itu dilakukan di satu sisi mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti zina, waqlu riba dan naam perpecahan, peperangan di antara mereka antar kabilah. Terjadi. Sisi yang lain juga mereka melakukan beberapa macam ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan menerangkan kita baca, qala Syekh hafizahullah, Wa haula'i ahlul jahiliyah kanu yumarisuna al-qaba'iha az-zina war-riba wal-kaba'ir. Mereka-mereka ahlul jahiliyah dulu mereka memang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti zina, riba dan dosa-dosa besar. Nah, wa ma'ahada bersamaan dengan ini Walaupun demikian mereka melakukan dosa-dosa besar tadi. Indahum baqaya min dini Ibrahim. Mereka memiliki sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim yang masih mereka lakukan. Seperti apa? Kanu yahujuna wa ya'tamiruna. Mereka berhaji, mereka umrah. Wa kanu yatasaddaquna 'alal muhtajin mereka bersodakoh kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadihil af'alu tayyibatun. Perbuatan-perbuatan ini baik. Baik tidak? Hmm? Baik, ini perbuatan amalan yang baik. Lakin akan tetapi kata Syekh, laisa ma'aha tauhid. Akan tetapi tidak ada bersama dengan amalan-amalan ini tidak terdapat tauhid. Artinya mereka melakukan ibadah satu waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, di lain waktu mereka juga melakukan apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik. Mereka tidak memiliki apa? Tauhid karena tauhid kan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? ibadah. Hanya kepada Allah ibadah. Mereka tidak memiliki tauhid. Tapi mereka melakukan sebagian amalan-amalan soleh min baqaya dini Ibrahim hal-hal yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Wala amalu dan yang namanya amalan wa in kana amalan thayyiban, kalaupun amalan tadi amalan baik. lam yakun idza lam yakun ma'ahu tauhidun kalau tidak ada bersamanya tauhid, fa innahu la yufidu sahibahu. Sesungguhnya amalan tersebut walaupun amalan baik berapapun banyaknya amalan tersebut kalau tidak disertai dengan tauhid maka tidak bisa memberikan manfaat kepada siapa? pelakunya, pelaku amalan tadi. Dan uh, eh, sebelum lupa uh, mendekat. Ya. Ana lupa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam di majlis. Ya, bergabung dalam majlis ya, يتفرق نعم خواطر فالظاهر من علامة الباطن ظاهر من علامة الباطن Nah, sunat Rasulullah SAW beliau pernah uh, singgah bersama para sahabat, sebagian sahabat majlis di sana, sebagian di sana. Rasulullah mengatakan, bahana minas syaitan." Nah, Rasul memerintahkan mereka untuk apa? Indimam, bergabung. Nah, mendekat. Fadhil. Mendekat. Nah, ini keadaan mereka. Keadaan kaum musyrikin. Mereka ada semangat melakukan amalan soleh. Masih melakukan sebagian ajaran Nabi Ibrahim. Akan tetapi mereka tidak memiliki apa? Tawahid. Sisi lain memang mereka melakukan perbuatan-perbuatan kabair dosa-dosa besar. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa ya'maluna a'malan sayyi'atan ila janibi hadhihi a'mali thayyibah. Mereka melakukan amalan-amalan jelek di sisi amalan-amalan baik ini. Ya'maluna a'malan sayyi'atan mereka melakukan amalan-amalan jelek a'dhamuha asyirku dan yang paling besarnya dari amalan jelek mereka adalah kesyirikan. Nah, yaf'aluna zina, mereka melakukan zina. Wa ya'kuluna riba, mereka makan riba. Wa ya'kuluna al-maisir, mereka memakan apa? Hasil judi. Wahadihi kabair, ini ada dosa-dosa besar. Lakinna a'zamaha asyirku akan tetapi yang paling besarnya yang mereka lakukan adalah syirik. Min ibadatil asnam wa ghairiha dan selainnya. Wa yataqarrabuna biha ila Allah. Mereka bertaqarrub dengan ibadah kesyirikan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna bihadza syirki ilallahi min jahlihim. Mereka taqarrub kepada Allah dengan melakukan perbuatan syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang apa, Pak? Baik. Namun mereka karena sebab min jahlihim karena kebodohan mereka, mereka korup ingin korup kepada Allah tapi dengan melakukan apa? kesyirikan. Mereka menganggap cukup niat, kan begitu. Niatannya kan baik. Saya ingin takorub kepada Allah. Tapi ternyata mereka lakukan takorubnya ini dengan perbuatan-perbuatan amalan-amalan syirik. Allah sebutkan dalilnya bahwasanya mereka takorub kepada Allah. Nama afwan. Mu'alif rahim hafizahullah menyebutkan dalil dari surat Az-Zumar ayat ketiga yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa kaum musyrikin korup kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ya jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ma na'buduhum kami tidaklah beribadah kepada mereka yaitu sesembahan sembahan sin Allah illa melainkan liyuqarribuna melainkan agar sesembahan-sesembahan tersebut yakni selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Lihat tujuannya. Berarti mereka tujuannya baik tidak? Baik. Mereka melakukan ibadah kepada selain Allah namun tujuannya baik, ingin apa? Ingin takarub kepada Allah. Nah, Barakallahu fikum. Mereka beribadah kepada selain Allah bukan meyakini bahwa selain Allah yang mereka ibadahi tersebut adalah Rabbul Alamin. Tidak. Mereka yakin bahwa yang memberikan rizki adalah siapa? Allah. Mereka yakin yang mengatur segala urusan adalah Allah. Namun mereka beranggapan bahwa amalan syirik tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim kita ambil sekedar niat tidaklah pak mencukupi. Sebagian mengatakan yang penting niatannya kan begitu. Sekedar niat tidaklah Pak. Cukup. Kan niatan saya baik. Misalnya kita dakwah. Ingin supaya tersebar dakwah kita. Nah, namun sebagian melakukan dengan cara-cara keras, kasar. Nam, ingin melakukan ingkarul mungkar seperti apa? Memberantas homer dan sebagainya, mengirimkan apa? pasukan. Ya. Dikatakan niatannya baik tidak? Naam niatannya baik. Ingkarun mungkar akan tetapi apakah cukup dengan niatan baik? Bukankah Rasulullah membimbing bukan saja niatan tapi juga kaifiatnya, caranya itu penting. Rasulullah mengatakan man roa minkum mungkarun, falyughayyirhu bi yadihi. Nah, fa'ilam yastati fa'bilisani, fa'ilam yastati fa'bilqalbi. Nah, kalau Sebagian lagi, kalau tadi yang tasyadud mungkin terlalu keras. Sebagian mengatakan, ya kalau dakwah Naam mengajak mereka kepada tauhid dengan cara-cara seperti ini ya tidak mengikuti perkembangan zaman tidak akan apa diterima. Akhirnya apa? Merubah cara dakwahnya. Zaman lagi ramai apa? Lagi ramai sandiwara. Ya, buat sandiwara. Yang penting isinya tauhid. Zaman sedang ramai apa film? Ya, telenovela, bikin telenovela yang penting mengajarkan nilai-nilai Islam kan begitu. Kenapa? Supaya apa katanya? Supaya apa? Supaya mendakwahi mereka. Niatannya bagus tidak? Bagus ingin mendakwahi. Caranya baik tidak? Tidak cukup dengan niatan. Mesti memiliki niatan yang baik juga mesti melakukan dengan cara-cara yang apa? Baik. Seperti mereka lihat kaum musyrikin ini. Mereka tujuannya baik. Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan cara-cara kesyirikan, maka Allah malah menggolongkan mereka kepada kaum musyrikin. Allah mengatakan walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, mereka mengatakan tidaklah kami beribadah kepada seman-seman selain Allah melainkan agar seman-seman tersebut mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Qala Syekh, "Undur, lihatlah kaifa yaf'alul jahlu bi ashabihi." Lihatlah bagaimana kebodohan itu berbuat terhadap pemilik kebodohannya karena sebab jahil. Karena sebab jahil. Benar-benar al-jahlu daun qatid. Mumit. Benar-benar kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh, mematikan. Mereka terjerumus ke dalam kesyirikan karena sebab apa? Al-jahlu, kejahilan. Ada orang yang memberikan peringatan, mereka tidak mau menerimanya. Terus dalam kebodohan. Yaj'aluna syirka, na'am. Yaj'alul haqqa batilan wal batila haqqa mereka ke, ke, dengan kebodohan tersebut menjadikan al-haq sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai hak karena sebab kejahilan tadi wa yaj'aluna syirka tauhidan wa taqarruban ila Allah azza wajal mereka menjadikan kesyirikan karena sebab jahil tadi mereka menjadikan kesyirikan sebagai tauhid dan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hada yu'tika hal ini memberikan pelajaran kepadamu apa? Wujubal ihtimam, wajibnya memiliki perhatian bi amril aqidati wa amri tauhidi wal fiqh fi dhalik. Hal ini kata Syekh memberikan pelajaran kepadamu wajibnya memiliki perhatian terhadap perkara akidah, terhadap perkara tauhid dan benar-benar memahami dalam perkara. Sehingga kalau dikaji pelajaran-pelajaran akidah tauhid, ah saya sudah dulu sudah selesai. Susalah wah sudah sudah selesai dulu. Nah, subhanallah para ulama terus mengulang. Nah, susah lasa kalau arba, usul sitta. nawaqidul Islam, kitab tauhid, terus akidah wasitiyah, terus balik lagi para ulama mengajar lagi usul salasa terus berulang-ulang diajarkan. Bahkan Disebutkan sebagian ulama bahwa di antara sebab intisyari da'watu tauhid fi bilad Saudi Al-Arabiyah di antara sebabnya setelah dakwah Imam Al-Mujaddid Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Wahab Allah ketika itu pemerintahnya Naam merintahkan untuk apa? Mengajarkan kitab-kitab tauhid ini di masjid, di masjid-masjid. Mesti diajarkan susah saya diajarkan khotbah terus tersebar di mana-mana. Maka ini membutuhkan kesungguhan kita. Sabar mempelajari apa? Tauhid, aqidah, belajar terus. Kita, istri kita, anak-anak dididik di atas aqidah, wal manhaj yang baik, di atas perilaku-perilaku akhlak-akhlak yang karimah. Kita berdoa semoga mereka Allah pilih menjadi para duat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan tersebarnya dakwah tauhid di negeri ini. Nah, kemudian mualif mengatakan wa ajalluha indahum asyirku. Wa huwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Kama dzakar Allah anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mualif mengatakan wa ajalluha yang paling besarnya dari perbuatan dosa yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy ketika itu adalah asyirku, syirikan. Fa huwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Kesyirikan adalah perkara yang paling besar yang mereka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Az-Zumar ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa juga dalam surat Yunus ayat ke-18 haula'i syufa'auna indallah mereka-mereka itu yaitu sesembahan selain Allah mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Ayat kedua ini pula surat Yunus ayat ke-18 menunjukkan bahwa tujuan mereka beribadah kepada selain Allah baik, tujuannya baik karena ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah. Tapi mereka lakukan dengan melakukan perbuatan apa? Syirik. Apa tadi pelajaran kita ambil? Pelajaran kita ambil apa? Dengan melihat mereka melakukan amalan tujuannya baik tapi nah malah melakukan takorubnya dengan kesyirikan. Apa ibrah yang kita ambil? Nah, satu bahayanya kebodohan berbahaya. Wajib bagi kita untuk mempelajari dengan benar tentang tauhid dan syirik. Yang kedua, apa? tidak cukup apa? Niat yang baik tidak cukup. Nah, jadi kalau mengatakan ah, yang penting mah niatannya, ya, yang penting niatannya, we, kenwe amalan juga kumah? ya tidak bisa. Karena iman itu apa? I'tiqadu bil qalbi, i'tiqadu bil qalbi wal qaul bil lisan wal amal bil jawari tiga ini hatinya niatannya keyakinannya harus benar lisannya juga harus apa benar anggota badannya amalan juga harus apa benar ini keimanan nah kalau kita cukup meyakini iman itu di hati saja ini seperti siapa kaum siapa kaum murjiah kalau kita meyakini iman itu cukup dengan amalan atau lisan saja nggak ada kaitannya dengan hati seperti siapa? Kaum Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Syekh Salih Fauzan menerangkan. Beliau menerangkan, "I'tarafu annahum ya'budunahum Haythu qalu ma na'buduhum." Kaum musyrikin mengakui dalam ayat Allah tadi dalam surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dalam ayat ini berarti Allah menunjukkan kaum musyrikin memahami. Mereka mengakui bahwa mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Mereka mengakui. Mereka mengatakan mana abuduhum tidaklah kami beribadah kepada sesembahan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berarti mereka mengakui bahwa mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, mereka mengakuinya. Qalu ma na'buduhum lakin akan tapi mereka mengatakan yaqulun ma qasadna bihadhihi ibadati illa annahum yuqarribuna ila Kami tidaklah memaksudkan dengan ibadah ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Mereka sadar perbuatan itu beribadah pada selain Allah. Namun mereka memiliki dugaan, anggapan yang salah keliru bahwasanya nam itu semua mereka lakukan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna anna hadza amalun thayyibun. Mereka mengira bahwasanya ini adalah amalan baik. Li'annahu ta'limun lillahi wa ijladun lillah. Karena mereka menduga bahwa ini adalah amalan untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah. Haitsu innahum yuqarribunana ilaihi li'annana la nasilu ilaihi illa bi'ibadatihim ketika mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka ibadahi, mereka akan mendekatkan kami kepada Allah dikarenakan mereka yang kami ibadahi tersebut la nasilu ilaihi kami tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan jalan ibadah kepada sesembahan-sembahan tadi. Kami ini banyak dosa, kotor kalau kami ini. Sementara mereka ini orang-orang soleh. Mereka ini punya kedudukan di sisi Allah. Kalau kami tidak takorub, tidak beribadah kepada orang-orang soleh ini, ya orang soleh tidak akan mendekatkan kami kepada Allah. Kalau kami langsung berdoa kepada Allah, kalau kami langsung beribadah kepada Allah, ya Allah tidak akan menerima karena kami kotor. Kan begitu? Syubhat. Sepertinya apa? Sepertinya baik kan ucapannya. Uh, Masya Allah. Mengakui dosa-dosanya, mengakui kekotoran jiwanya. Justru ini jahil, ini kebodohan. Justru Allah Subhanahu wa taala melarang manusia melakukan ibadah kecuali diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kata syai'an dalam ayat ini datang setelah sigah larangan wala tusyriku bihi syai'ah maka kata para ulama maknanya umum segala sesuatu selain Allah tidak boleh diibadahi malaikat nabi pepohonan bebatuan semuanya dari makhluk tidak boleh diibadahi tapi karena kejahilan lihat mereka kaum musyrikin malah mengatakan bahwa kami ini tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dengan jalan kami ibadah dulu kepada orang-orang soleh tadi. Sama tidak syubhatnya dengan yang sekarang. Sama. Nah, barakallahu fikum. Fahum yuqarribuna ilallahi li'annahum salihun. Maka mereka, yaitu yang diibadahi oleh kaum musyrikin, mereka akan mendekatkan kami kepada Allah karena mereka orang-orang soleh. Wahum al malaika. Mereka memaksudkan yang soleh itu adalah para malaikat. Wa al anbiya'a. Dan mereka maksudkan orang-orang soleh tersebut adalah para nabi. Mislu Isa alaihissalam seperti Nabi Isa alaihissalam yattakhidhunahum wasa'ita bainahum wa bainallah mereka kaum musyrikin menjadikan malaikat para nabi atau orang-orang soleh sebagai perantara wasa'id wasit nah kalau wasit kan biasanya ada tengah kan ya wasit itu biasanya kan jadi diserap dalam bahasa Indonesia ya ada permainan kalau wasit biasanya di mana tengah-tengah kan antara ini dengan ini yang di tengah nah mereka meyakini bahwa orang-orang soleh ataupun malaikat tersebut sebagai penengah perantara antara mereka dengan Allah, yakni dianggap bahwa perantara tersebutlah yang akan menyampaikan kepada Allah hajat-hajat mereka, doa-doa mereka, ibadah-ibadah mereka. Ini keyakinan kaum musyrikin. Seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga tadi. Naam, ikhwani fidin rahimana rahimukumullah, fawaqa'u fi syirkin akbar. Maka mereka terjatuhlah dalam syirik akbar. Naam. Qala Syekh, qala al mualif rahimahullah wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-30. Syekh mengungkap menjelaskan ini dulu. Tujuannya apa? Supaya tali kaitannya dengan awal-awal turun uh, naam uh, ayat kepada Rasulullah Sallallahu SAW. Dalam keadaan kaum musyrikin itu banyak melakukan dosa-dosa besar, kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka satu sisi beribadah dengan tata cara ibadah Nabi Ibrahim, namun mereka tidak memiliki tauhid. Ternyata yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk diingkari adalah apanya dulu? Apa dulu? Kesyirikannya. Adalah mereka melakukan apa? Dosa-dosa besar yang lainnya. Az-zina, wal-riba, wal-maisir. Ini pelajaran penting untuk kita. Dan inilah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kita mengambil ibrah kalau kita dihadapan satu masyarakat yang mereka banyak melakukan kabair dosa-dosa besar. Nah, pencurian, perampokan, pembunuhan, wazina dan sekian banyak. Apakah kita akan langsung mengingkari semuanya di satu waktu? Dilarang semuanya. Ya orang tidak akan menerima dakwah kan? Tetapi dakwah tadi bil aham fal aham. Diawali dengan yang paling penting kemudian yang paling penting terus, terus. Karena kalau seseorang tauhidnya sudah lurus, dia sudah meninggalkan kesyirikan, maka lihat akan lebih mudah baginya ketika diajak untuk melakukan syariat-syariat yang lainnya. Ya tidak? Nah, baru kalau fikum datang seseorang kepada kita. Nah, misalnya orang yang mungkin sudah mulai tertarik, tapi masih apa? Masih belum banyak memahami. Misalnya baru kalau fikum mungkin masih apa? E, eh, halikul musbi dan sebagainya. Apa kita akan langsung ingkari? Oh, Bapak ini ya, naam ini jenggotnya kok dipotong, ini celananya kok isbal baru ketemu dan sebagainya kan tidak. Ya tidak. Kita tanya di akrabi bagaimana terus. Nah, kemudian dibimbing supaya dia semangat dalam mempelajari agama, pelajari Quran wa sunnah terus dibimbing, diarahkan terus terus. Insya Allah nanti ketika dia semakin memahami, sebelum kita berbicara, dia seru oh ternyata saya salah ya salam, Alhamdulillah. Ketika tauhid sudah lurus, maka yang lain akan lebih apa? Mudah. Bukan berarti kita biarkan. Namun tadi apa? Tadarrujan. Bertahap. Da'wah ilallah. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-30. إنهم اتخذوا asyayatina awliya'a min dunillah. الله ويحسبون annahum مهتدون Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna dan mereka mengira annahum bahwa mereka itu muhtadun mendapatkan petunjuk. Lihat, mereka melakukan suatu perbuatan dosa besar itu kesyirikan menjadikan syaitan sebagai wali-wali. Sebagai yang mereka cintai, yang mereka naam tempat meminta pertolongan. Namun mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang di atas petunjuk. Kami ini benar. Ya, itu tuh yang suka mengatakan syirik mereka itu salah. Ya. Nah, ini dakwahnya dakwah dari mana ini kan begitu. Ya. Aliran baru ini. Terus mereka menganggap mereka muhtadun, mendapatkan petunjuk. Apa sebabnya? Kenapa mereka seperti ini? Yang tadi karena apa? Kebodohan barakallahu kalau bodoh, bodoh alewoh, ya. Nah, itu alhamdulillah ada sebab kan? Kita juga sama-sama merasa kita masih bodoh. Bertanya kan begitu. Saya tidak tahu hukum bagaimana. Alhamdulillah paham, saya itu diamalkan. Tapi kalau sudah bodohnya murokab Nah, bodoh murokab itu dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sudah tidak tahu namun merasa benar. Nah, ini murokab, ini yang sulit mendapatkan apa? Sulit mendapatkan hidayah. نعم ظهور jam berapa? Hah? Setengah dua belas lebih lima. Oh, nah. Gimana? Selesaikan dulu sedikit. Nah. قال في صالح فوزان الله كيف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين Perhatikan ayat tadi, surat Al-A'raf ayat ke-30 mualif beristidlal dengan ayat ini. Innahum innahum muttakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala dan keadaan mereka menduga mengira bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk. Saya memberikan enam satu penjelasan di sini Bagaimana mereka bisa menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali selain Allah dalam keadaan hakikatnya, zahirnya mereka itu yataqarrabuna bisolihin, taqarrub dengan orang soleh. Wabi Isa, wabi Uzair, wa malaika. Orang soleh, Nabi Isa, Uzair, malaikat ini adalah bukan syaitan kan? Ini solehun. Namun kenapa Allah mengatakan inna mutakhadhu syayatina awliya'a? Kenapa Allah ketika menghukumi orang-orang musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh tadi atau kepada malaikat dan nabi, Allah mengatakan sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali dalam keadaan zahirnya mereka ibadahnya kepada orang soleh bukan kepada syaitan. Kenapa Allah mengatakan demikian? Syekh menjawab, "Na'am, ittakhadhu asyayatin." Mereka menjadikan syaitan-syaitan tadi sebagai wali-wali selain Allah li'anna haula'i salihin la yardawna bidzalik. Karena kalau orang-orang soleh yang mereka ibadah sebenarnya nggak ridho. Para malaikat jelas nggak ridho. Para nabi juga nggak di diibadahi. Orang-orang soleh yang benar-benar di atas ketaatan kepada Allah juga tidak ridho. Orang-orang soleh tadi sebenarnya nggak riba diibadahi. Walam ya'muruhum bidalik. Dan mereka orang-orang soleh tersebut tidak pernah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada mereka. Wa inna maladi amarahum bihada asyayatin. Ini dia. Akan tetapi hanyalah yang memerintahkan kaum musyrikin melakukan perbuatan tadi adalah siapa? Syaitan. dibisikan kepada mereka, ayo takarub kepada Naam Nabi Fulan nah, Ibadah kepada para Nabi Kepada para malaikat, kepada orang soleh Ini bisikan-bisikan syaitan Tidak ada dalil kan dan orang-orang soleh tadi akan berlepas diri dari peribadatan kaum musyrikin. 6. Wahia allati amarathum bi'ibadatil masih. Dialah yaitu para lah yang memerintahkan kaum musyrikin untuk beribadah kepada Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Wa ibadatil malaikati wa Uzair, memerintahkan kaum musyrikin untuk beribadah kepada malaikat, kepada Uzair, wa ghairihi minal anbiya wa salihin dan mereka dari kalangan para nabi dan Naam orang-orang soleh. Fahum ya'buduna syayatina fil haqiqah. Maka pada hakikatnya mereka itu beribadah kepada syaitan. Karena mereka mengikuti ajakan, bisikan apa? Syaitan. Tidak, kami ini tidak mengikuti syaitan. Kami ibadahnya kepada orang soleh. Takarubnya apa? Mendatangi kuburan orang-orang soleh. Kok kamu menganggap orang kamu tidak cinta orang soleh? Siapa yang tidak cinta orang soleh? Kita harus mencintai mereka. Orang-orang soleh, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar beriman dan bertakwa, kita mencintai mereka. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita menjadikan orang-orang soleh tadi untuk diibadahi. Namun syaitan yang memerintahkannya. Maka kalian ini sebenarnya pada hakikatnya ibadahnya kepada syaitan, tunduknya kepada syaitan, mengikuti seruan dan ajakan syaitan. Karena orang-orang soleh tadi tidak pernah memerintahkan demikian. Fahum ya'buduna syayatina fil haqiqah. Haythu ata'uhum ketika mereka mentaati syaitan. Fi ibadati ha'ula. Dalam ajakan syaitan untuk beribadah kepada mereka-mereka tadi orang-orang soleh. Wa yahsabuna annahu muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Yahsabuna anna hada huwal huda. Orang-orang musyrikin mengira bahwasanya ini adalah petunjuk. Wa annahu tariku khairin wa tariku salahin. Mereka menduga bahwa ini adalah jalan yang kebaikan, jalan salah. Jalan benar, jalan yang baik. Naam. Walihada oleh karena ini yaqulu jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah ويقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن مت ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا حتى نسوا ذكر وكانوا قوما بورا Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-17 dan ke-18 Allah mengatakan wa yauma yahsuruhum wa yauma yahsuruhum dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka orang-orang musyrik wa ma ya'buduna min dunillah dikumpulkan orang-orang musyrik dengan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul maka Allah pun mengatakan kepada yang diibadahi oleh kaum musyrikin a antum adlaltum ibadi haula apakah kalian orang-orang soleh yang telah menyesatkan mereka orang-orang musyrik tadi nam dari hamba-hambaku amuhum dallu sadil apakah mereka yang memang menyimpang jalannya Maka orang-orang soleh yang diibadahi kaum musyrikin mengatakan qalu subhana maha suci engkau ya Allah maka na yanbagi lana sungguh tidak pantas bagi kami annattakhidha min dunika min awliya tidak pantas bagi kami menjadikan selain dirimu sebagai wali-wali walakinnamatta walakinmatta'tahum akan tapi engkau ya Allah yang telah memberikan mereka kenikmatan, menganugerahkan mereka dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan pada ayah-ayah mereka sampai mereka melupakan peringatan wa kanu qauman Ini bukti bahwasanya nanti orang-orang soleh yang diibadahi kaum musyrikin akan berlepas diri. Jelas berarti bahwa yang memerintahkan kaum musyrikin tadi beribadah bersama Allah adalah siapa? Syaitan, bukan orang-orang soleh. Maka jangan GR. Ya. Saya orang soleh Demi Allah Orang soleh yang benar-benar soleh Tidak akan pernah memerintahkan manusia Untuk ibadah kepada dirinya Kalian ibadah kepada Allah Bukan kepada kita Bukan kepada orang-orang soleh Bukan kepada para ulama Bukan kepada para du'an Ibadah kepada Allah di atas sunnah yang ikhlas Bukan karena menginginkan pujian dari manusia Itu yang harus dinasihatkan kepada kaum muslimin Bukan manusia diajak taat kepadanya Benar atau salah mutlak taat taklid فهذا لا يجوز tidak boleh Nam, intabihu ingat kita adalah naam harus menunjukkan atau menjadi orang-orang yang menunjukkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pada diri kita adapun urusan mereka nam barakallahu setelah mendapatkan hidayah setelah mendapatkan taufik kemudian mereka Naam barakallahu fikum uh, tidak memuji kita dan tidak barakallahu fikum uh, naam memberikan sanjungan dan sanjungan maka itu bukan tujuan kita kan. Sudah cukup kita senang. Seseorang benar-benar mengenal sunnah. Beribadah di atas sunnah. Ikhlas. Dimanapun dia berada silakan. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya tidak akan apa? Tidak akan tidak akan hilang, tidak akan luput dari kita. Rasulullah saya mengatakan, Barang siapa Nam la Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Lebih baik daripada unta-unta merah. Nah, maka satu dua orang mendapatkan hidayah memahami tentang tauhid ini lebih baik daripada sanjungan-sanjungan yang berikan manusia kepada kita. Wahai na'am ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Demikian Uh, naam penjelasan dari Syekh uh, sebagiannya yang baru kita bisa baca pada siang hari ini Syekh sedang menerangkan bagaimana gambaran yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin dan yang dalam keadaan demikian Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka kepada tauhid terlebih dahulu. Nah, ayat-ayat peringatan dari Khomer dan sebagainya itu setelah sekian lama. Bahkan perintah untuk wajib sholat saja setelah sekian lama. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan hal ini nah menjadi pelajaran untuk kami dan antum semua. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kami bacakan di siang hari ini.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 Namun Barakalawikum yang harus dilakukan adalah menyampaikan hujah, nasihat kepadanya. Karena bisa jadi mereka melakukannya dalam atau atas dasar kejahilan. Tidak tahu, belum ada yang berikan peringatan kepada mereka. Nah, sehingga Ah sunnah perbuatannya naam perbuatan syirik wal kufur kita melihat ada orang beribadah kepada kuburan perbuatannya hukum terhadap perbuatannya naam ini perbuatan syirik perbuatan kekufuran namun orangnya tidak bisa langsung kita katakan apa sebagai naam orang-orang yang telah keluar dari agama Islam kufur tidak namun masih ada beberapa kemungkinan dia melakukannya dengan apa karena tidak tahu jahil. Maka kata para ulama, dibimbing, dinasehati. Nah, kalau terus, nah barakallahu fikum, setelah benar-benar dia paham, tahu dengan dalilnya paham bahwa itu perbuatan syirik, namun dia terus seperti itu, nah bisa digolongkan. Namun kalau belum sampai kepadanya peringatan-peringatan maka kita tidak boleh kita nah uh, eh, jam, cepat mempolisi pada seorang sebagai naam e, kafir dengan perbuatan syirik tadi tidak, tidak demikian. Nah, demikian yang kami pahami dari penjelasan para ulama ini berdasarkan dalil Naam Allah Subhanahu wa taala berfirman Barakallahu fikum Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah Dan tidaklah kami mengadab sampai kami mengutus para rasul atau mengutus seorang rasul. Ya, ini sebelum tegak hujah maka belum diberikan diponis. Allah Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada mereka. Apakah boleh naik grab mobil online supirnya perempuan tapi kafir dalam rangka pergi ke majlis taklim. Nah, ada ya, Cina supirnya. Saya baru tahu. Banyak jadi nggak ada grab. <laughs> Sedangkan kondisi suami yang tidak memungkinkan dan naik angkot atau lainnya banyak mudaratnya dan jika di rumah kurang kondusif. Nah, untuk pertanyaan ini kembali dulu kepada hukum yang dijelaskan para ulama yang kami tahu bagaimana hukum seorang wanita mengendarai apa mobil. Telah banyak fatwanya. Syekh bin Basir Syekh Saleh Fauzan, antum bisa merujuk mencari. Nah, ada sudah banyak tersebar fatwa-fatwa para ulama hukum wanita apa menjadi sa'id, supir mengendarai sendiri mobil. Maka para ulama nasihati tidak boleh. Maborotnya, mafsadatnya lebih besar daripada dari apa? Maslahat. Ada maslahat, tetapi madarat lebih besar. Di antaranya kata para ulama, hal ini akan menjadi wasilah sehingga wanita tadi akan mudah pergi ke mana saja. Tambek sedikit sama suaminya, abdul kunci bur gitu. Ya tidak, saya bisa nyupir, ya sudah bisa sendiri. Nah, pulang saya mau ke bapak saya, gitu. Kalau sudah bisa di antaranya, ya akan pergi ke mana saja sesuka dia. Nah, ini juga bahaya, memudahkan baginya kalau terfitnah misalnya dengan ada laki-laki yang tidak baik, mudah untuk keluar. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua akan mendorong para wanita terjadi ikhtilat. Banyak terjadi kejadian di jalanan kan, tabrakan dan sebagainya. Ya tidak. Menuntut wanita tadi turun dari mobilnya, ya. Dibantu oleh para lelaki, ya pak polisi ataupun masyarakat, terjadi apa? Ikhtilat dan sebagainya. Ini banyak mandorot-mandorot kata ya, para ulama yang berbicara lebih besar. Nah kalau dikum. Nah sekarang itu hukum wanita mengendarai apa? Mobil, mengendarai, menyukir sendiri. Silakan banyak fatwa para ulama berbicara dalam masalah ini. Lalu bagaimana kita dengan naik Grab tadi? Memang nggak jadi supir, tapi jadi apa? Numpang. Tadi kita menjadi apa? malah melariskan dia ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau dalam pandangan kami, saya pribadi dalam hal seperti ini tetap lebih baik wanita tadi sabar di rumah dulu. Melakukan taklim dengan wasail-wasail yang dia bisa sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar baginya. Sabar banyak berdoa daripada kita melakukan sesuatu dalam keadaan suatu tadi yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Madaratnya lebih besar. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi namun sudah adanya kita tunda nanti mungkin insyaallah. Allahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa kami lanjutkan sedikit sebelum ada tausiah khusus dan sebagaimana diminta oleh Nam ikhwah kita di sini ada pertanyaan bagaimana menyikapi suami yang masih awam yang membenci cadar sementara anak belajar memakai cadar sekarang suami menjauhi anak, gak mau berangkat bareng. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin di ma'asyatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum menggunakan penutup wajah atau menutup seluruh badan dari wanita termasuk wajah berdasarkan pendapat yang rajih seperti dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah wa Syekh Shalal Saimin rahimahullah dan yang lainnya hukumnya wajib. Nah, sehingga seandainya tadi seorang istri yang alhamdulillah telah diberikan taufik ingin lebih menjaga naam dirinya dengan menggunakan tadi cadar atau penutup wajah. Namun lama masyafa'al sang suami belum paham, belum mengerti. Maka kami nasihatkan kepada Naam sang istri ini untuk bersabar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tetap sabar menggunakan pakaian tersebut dan terus berupaya berkhidmat dengan baik kepada suaminya. Bukan karena sikap suami yang belum paham tadi jangan dijadikan alasan untuk kemudian akhirnya Naam tidak memberikan hak-hak suami Suami mungkin belum memahami Terus doakan semoga suami mendapatkan hidayah Apalagi sekarang Publikasi di media massa demikian gencar Menyudutkan wanita-wanita yang bercadar Mungkin karena tadi masih awam belum memahami Akhirnya apa ter, terbawa, terpengaruh Maka para istri sabar Sabar terus Nah, menggunakan hal tersebut adapun ketika suami tidak mau berangkat marah dan sebagainya, ada dia bersabar. Sabar dan terus di sisi lain dia berkhidmat dengan baik kepada suaminya. Tunjukkan tunjukkan akhlak-akhlak yang baik sehingga suaminya mudah-mudahan akan berpikir si istri semakin dia semangat mempelajari agama, semakin semangat mempelajari sunnah Rasulullah, ternyata khidmatnya, akhlaknya, adatnya kepada suami semakin baik. Mudah-mudahan dia berapa? Berpikir. Nah, sabar. Terus doakan. Kalau ada kesempatan waktu-waktu senggang sedang santai, adakan diskusi, berikan saran dengan baik, cara-cara yang baik. Hindari cara-cara perdebatan. Satu yang belum mampu nah, disampaikan sabar barakallahu atau memberikan bacaan-bacaan dan sebagainya wasilah-wasilah semoga sang suami bisa mendapatkan penjelasan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wal aqibatu lil muttaqin kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa nah yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong seandainya dia sabar kalau fikum. Namun kalau berakhlak menjadi jelek, berubah, ini yang kadang terjadi dan akhirnya sang suami semakin mendapatkan apa? hujah bahwa istrinya setelah bercadar ternyata tidak lagi mau berkhidmat bahkan menuduhnya mengkafirkan suaminya nah ini ini yang dihindari justru semakin menunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada sang suami ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah padanya satu lagi mungkin Nah, apa yang harus anda lakukan untuk menghadapi mertua yang bersikeras tetap berjualan rokok? جزاكم الله خيرا نعم بارك الله فيكم الدخان نعم atau rokok ya orang-orang yang nah sigaret dan sebagainya Berdasarkan penjelasan para ulama yang kuat dalam masalah ini Hukumnya haram Hukumnya apa? Haram karena semua perkara yang mengandung mafasid yang besar Walaupun ada maslahat kaidahnya setiap perkara walaupun ada maslahat namun mafasidnya madaratnya jauh lebih besar maka perkara tadi menjadi apa haram dan para tobi para dokter coba lihat sudah berapa banyak bahkan di dalam iklan-iklannya pun dicantumkan bahayanya kan bisa membunuh maka yang keadaannya demikian kaidah syariat menunjukkan haramnya hal tersebut Nah sekarang bagaimana dengan berjual belinya? Sesuatu yang diharamkan maka tamannya, harganya, hasilnya pun haram. Nah, ini hukumnya. Hukumnya. Lalu bagaimana kalau itu dilakukan oleh nah mertua nah yang mungkin belum memahami dan bersikeras Kewajiban kita adalah Menyampaikan, memberikan nasihat dengan baik nah dengan lemah lembut, dengan baik hindari cara-cara keras, hindari cara-cara emosi. Nah, seandainya belum bisa memahami, ma'alaina, tidak ada kewajiban atas kita kecuali kita membimbing, mengarahkan. Kita bukan pemerintah, kita sama-sama rakyat, apalagi ini pada mertua. Berikan dengan nasihat yang baik. Belum mendapatkan hidayah, sabar, doakan terus. Nah, tunjukkan saat ini belum menerima mungkin suatu saat ada kesempatan lagi nas berikan lagi nasihat dan sebagainya semoga Allah memberikan taufik padanya nah Wallahu a'lam suat mungkin ini beberapa yang bisa mampu kami jawab dulu insyaallah mungkin yang lainnya nah ada yang penting satu lagi mungkin bagaimana kita dapat ilmu dari manhaj yang menyimpang seperti membaca Arab tahsin apakah boleh kita mengajarkan lagi kepada orang lain setelah kita rujuk kepada al-haq Naam Barakallahu fikum Ilmu-ilmu yang kita dapatkan Sebelum memahami Hidayah kepada jalan Rasulullah SAW Barakallahu fikum e, Naam harus apa Mendapatkan upaya tasfiyah yakni dibersihkan, ditasfiyah dulu, dikoreksi dulu sehingga bagi kita yang dulu mendapatkan ilmu barakallahu fikum e, di saat kita mungkin belum mendapatkan ini sadar kita sabarkan diri kita untuk terus mempelajari aqidah wal manhaj yang sahih barakallahu fikum supaya kita tidak akhirnya membuka pintu syaitan untuk memfitnah kita. Nah, pahami aqidah dengan baik, manhaj dengan baik, insya Allah suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar memahamkan kita telah mentasfiyah akidah dan pemikiran-pemikiran syubhat-syubhat yang ada pada diri kita insyaallah ilmu tadi akan bermanfaat tadi setelah kita memahaminya namun seandainya kita masih ada kebingungan dan sebagainya kita sabar untuk tidak tasaddur dulu tidak tampil dulu mengkhawatirkan diri kita kita khawatir lemah khawatir akan menimbulkan apa fitnah ini bagi kita yang mengalaminya. Bagi orang yang memiliki mas'uliyah tanggung jawab dalam pemilihan e, orang-orang uh, untuk memberikan tadris, pengajaran dan sebagainya, demikian pula tamahul. Kata para ulama, tamahul diperhatikan pelan-pelan, sabar. Nah, seandainya orang tadi alhamdulillah telah mendapatkan tasbih dengan baik, paham betul tentang manhaj ini dari ucapannya, dari perilakunya, dari apa yang dia praktekkan, insya Allah dia akan membantu kita. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat senang ada orang yang bertobat kembali kepada al-haq. Nah, namun tadi para ulama menasihatkan tamahul pelan-pelan. Perhatikan keadaannya. Sanah as betul-betul perhatikan satu dua tahun bagaimana perkembangannya. Bagus tapi kalau masih majhul hal keadaannya masih belum diketahui, maka bagi orang-orang yang memiliki mas'uliyah dalam bab ini maka mereka bersabar, tidak tergesa-gesa dalam e, memposisikan. Dan kita kalau mengalami demikian, kita pun bersabar. Nah, alhamdulillah Allah sudah hidayah. Insya Allah kalau kita bersabar Allah akan angkat derajatnya dengan ilmu yang dia dapatkan tadi. Namun membutuhkan apa? Sabar, sabaran dulu. Dan nah, ada kalau supaya kita tidak membuka pintu bagi syaitan sehingga akan mendorong kita menjadi naam eh, yang memfitnah orang lain. Allahu a'lam. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami jawab dulu.